suatu kitab ya Al-Kafi fi Ilmi Sarfi yang ditulis oleh Al Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Ya. Dan kita sudah alhamdulillah kemarin berlatih ya melatih apa namanya tasrif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir uh, kita sudah masuk uh, sorof atau tasrif yang cabang ya, yang yang cabangnya atau yang eh, rincinya gitu sebelumnya eh, sebelum kita masuk ke tasrif yang far'i, ini tasrif usul, ini tasrif yang pokoknya. Ada enam, ada enam bab yang harus kita pahami, yang sudah kita harus kuasai. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf yaf'ulu. Eh, yaf'ilu ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian bab yang kedua fa'ala yaf, ulu Kemudian bab yang ketiga fa'ala yaf, alu Itu eh, apa Akhirnya setelah kita mengetahui e, tasrif secara usul itu ringkasnya adalah e, fi'il madi sama fi'il mudhari saja gitu. Ringkasnya kita harus hafal fi'il madi dan fi'il mudhari'nya itu secara pokoknya. Dari situ kita bisa e, harus bisa mengembangkannya gitu ya. Bab yang ke satu fa'ala yaf'ilu ya. Kalau ditanya misalkan atau kalau kita e, E, untuk mengembangkan sepanjang secara secara lebihnya atau secara selesainya tasrif usul sampai terakhir ya maka kita harus bisa ya kan fa'ala yaqilu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya langsung di situ if if lah jadi uh, jadi dari dari dua fi'il fi'il madhi sama fi'il mudhari ini kita bisa tahu nanti uh, yang ke satu fa'ala yaf'ilu gitu ya nah ini jadi akhirnya kita bisa meringkas kita bisa meringkas karena kita ingat ya dari bab yang pertama ini fa'ala yaf'ilu ini eh, apa namanya? rumusnya atau rahasianya di mana? Di yaf'ilu nih, ya, rahasianya di yaf'ilu di sini. Dari sini kita bisa tahu nanti dari sini kita jadi patokan, dari sini kita jadi tahu tahu patokannya. E, untuk bisa ke yang lain ketika fi'il amr tahu dari sini kan gitu ya. Tahu dari eh, fi'il mudhari ini. Ketika fi'il nahi ya tahu dari sini gitu ketika apa namanya eh, isim isim zaman sama isim makan ya dari sini rumusnya patokannya dari sini jadi eh, kita akhirnya bisa eh, tahu tahu rahasianya dan kita apa namanya meringkas dengan dua fiil ini faala yafilu faala yafilu faalan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu jadi dari dari dua fiil ini fiil madi sama fiil mudhari' itu kita bisa mengetahui atau menjadi rahasia dari fil amr, fi'il nahi dan isim zaman sama isim makan. Empat ini yang harus uh, yang dengan sendirinya kita tahu dari sini. Ya, dari dua fi'il ini kita mengetahui kuncinya uh, ketika fil amr, ketika fil nahi, isim zaman sama isim makan bertolak dari sini, dari fi'il mudore, dari fi'il mudore. Ini bab yang ke satu. Bab yang keduanya adalah fa'ala yaf ulu Ini juga sama ya. Dari oh, merah semua. Ya, yang kedua uh, adalah fa'ala yaf ulu ya. Nah, dari sini juga uh, dari fi'il mudore ini kita mengetahui rahasianya atau rumusnya. Kalau kita kembangkan fa'ala yaf yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul dari situ ya. Langsung fil amrnya Kuncinya dari sini kan? Dari fi'il mudhari uf'ul, la taf'ul. Ya, yaf'ulu berarti ul kan gitu ya. Uf'ul la taf'ul. <clears throat> nah, baru maf'alun. Kalau misalkan domah jangan maf'ulun tapi maf'a ya. Kalau yang fathah atau di sininya domah, fathah dan domah nanti itu isim zaman saya isim makanya maf'alun maf'alun bunyinya. Ya, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Gitu. Yang ketiga, eh, wazan yang ketiga uh, eh, tasrif usulnya adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini juga sama dari dari film mudore ini uh, merupakan uh, patokan. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al kan gitu ya. film film amarnya bisa ketahuan dari situ if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Jadi mudah begitu. Jadi Eh, kita bisa meringkas enam eh, enam wazan atau enam bab itu kita melihat dari fiil madi sama fiil mudoreknya nah, gitu ya ini uh, apa namanya kelompok fiil madi yang bunyinya sama faala faala faala kan gitu ya tiga ini uh, berasal dari fiil madi yang berbunyi faala kemudian kelompok yang kedua dari fiil madi yang berbunyi apa yang keempatnya Fa'ila ya, fa'ila. Fa'ila kemudian fi'il mudhari'nya yaf yaf'alu. Nah, ini. pun sama. Walaupun fi'il madinya uh, ain fi'ilnya kasroh, jangan jangan jangan dihiraukan gitu ya, jangan terlalu dihiraukan. Lihat di fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya apa bunyinya? Yaf'alu. Ain fi'ilnya fathah. Itu ingat saja, langsung ingat saja di di wajan yang ketiga tadi sama antara film di film modern yang ini sama ini tasrifnya sama gitu. Sama gitu ya. Ini kalau dikembangkan fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if if al sama dengan yang ketiga. Nah, sama ya. Jadi me, apa namanya menghemat menghemat energi kan gitu ya gitu jadi dari enam enam bab wajan itu ya hafalkan cuma tiga akhirnya <laughs> yang hafalkan cuma tiga saja ini karena e, film film mudornya itu ya bunyinya tiga macam yafilu yafulu yafalu e, apa namanya walaupun dari enam bab wazan gitu dari enam bab itu ya ringkasnya dari sini ketika yang keempat ini wazannya fa'ila yafalu ketika ditasrif ya sama dengan yang ini sama fa'ila yafalu fa'lan fa'ilun if eh, fa'ila yafalu fa'lan fa'ilun maf'ulun if if'al sama kan if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila alu sama kan gitu ya. Jadi eh, tidak tidak terlalu terbebani dengan menghafal. Tinggal memahaminya aja. Yang kelima juga sama. Fi'il madinya fa'ila sama, bunyinya fa'ila. Kemudian fi'il mudarinya yaf ilu. Nah, itu lihat lagi kepada fi'il mudarinya Fi'il mudarinya ternyata ada kesamaan antara uh, eh, film mudore pada bab yang kelima ini ilu dengan bab yang ke satu wa alayaf ilu ya dengan film film mudhari yang sama ini tasrifnya juga sama ya fa ilayaf ilu lan lan ilun ilun maf'ulun if if il sama saja dengan yang ke satu if ilun la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun ilayuf yuf alu nah gitu ya jadi nah, <clears throat> kelompok yang kedua ini berasal dari film yang berwazan fa'ila jadi fa fa'ila jadi dua kalau fa'ala jadi tiga, kalau fa'ila jadi dua. Nah yang keenam, ini yang terakhir adalah fa'ula. Ada satu, cuma ada satu yaitu ayat fi'ilnya domah. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf yaf ulu. yaf'ulu. Ya, Dan Yaf ulu sama dengan wajan yang kedua sini, ya. Sama ini. film Fi'il yaf ulu dengan film fi'il yaf ulu pada wajan yang kedua sama tasrifnya. Fa'ula yaf ulu, fa'lan fa e, fa'ilun hanya perbedaan di situ di isim fa'ilnya itu e, hanya satu e, ininya perubahannya atau kebanyakannya fa'ilun bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Fa'ilun panjang ya. Fa'ilun. Maf'ulun uf uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini e, kembali murajaah e, <clears throat> tasrif usul ya, tasrif yang usul. Dan alhamdulillah pada pekan kemarin sudah mulai kita e, masuk pada tasrif al-far'i. Al far'i ya, dimulai dari fi'il madi. Fi'il madinya juga yang e, dibahas pertama adalah yang maklum, yang diketahui fa'ilnya. Yang diketahui fa'ilnya. <clears throat> Kemudian kita akan masuk insyaallah pada malam hari ini qala al muallif berkata penulis Eh, yakni tasriful fi'lil madi ma'ad dhamair ya. Masuk yang sini ya. Tasriful fi'lil madi ma'ad dhamair. Judulnya adalah tasrif perubahan perubahan ya al fi'lil madi kata kerja yang lampau ma'a bersama domir-domir. Ya, bersama dengan domir-domir. Jadi maksudnya digabung gitu. Digabung dengan e, domir, kata ganti ya dengan kata ganti. <clears throat> Kita baca bersama ya. <clears throat> Ah, huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Ya. Huwa huma hum zahabu. Ya. Hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Hiya anta zahabta antuma zahabtuma antum zahabtum anta zahabta antuma zahabtuma antum zahabtum anti zahabti antuma zahabtuma antunna zahabtunna anti zahabti antuma zahabtuma antunna zahabtunna ana zahabtu nahnu zahabna Ya. <clears throat> ya di sini uh, perbedaannya dengan sebelumnya tasrif fi'il madi ma'lum uh, dengan yang sekarang tasrif fi'il madi ma'domair adalah perbedaannya adalah uh, dengan ditambahkan domir sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya tidak ada domir. Sebelumnya tidak ada domirnya kan gitu ya. Uh, polos fiil fiilnya saja. Adapun yang sekarang itu Eh, dengan digabung dengan domir, ya, dengan dengan domir. Ya. Dan domirnya di sini domir yang e, sifatnya itu rofa, yakni e, subjek sebagai subjek ya, sebagai awal kalimat, sebagai subjek gitu ya. <clears throat> Dan di sini <clears throat> kalau misalkan disebutkan domirnya e, di awal, ya maka fiilnya itu harus seperti itu ya huwa zahaba Gitu ya. Huma zahaba, hum zahabu. Begitu. Ya. Kemudian hiya zahabat. Huma zahabata, hunna zahabna dan seterusnya. Kalau kita artikan uh, huwa zahaba ya. Sama dengan yang sebelumnya. Ya, dia satu orang laki-laki telah pergi ya. Huwa dia ya satu orang laki-laki gitu ya. Uh, zahaba telah pergi telah pergi. <clears throat> Itu artinya. Huma mereka berdua laki-laki telah pergi. Ya, mereka berdua laki-laki telah pergi. Hum zahabu mereka ya laki-laki banyak ya mereka yakni laki-laki banyak telah pergi. Ya, dia dia satu orang perempuan telah pergi huma zahabata. Nah, di sini domirnya sama-sama bunyi huma, tetapi e, pelakunya lain, ya, nah, ini perempuan. Mereka berdua perempuan telah pergi. Nah, fiilnya juga berbeda fiilnya. Fiilnya berbeda. Kalau yang laki-laki zahaba, kalau perempuan zahabata, ya gitu. Hunna mereka laki, -laki eh, perempuan banyak ya. Hunna mereka perempuan banyak, tiga orang lebih telah pergi. Anta zahabta, engkau satu orang laki-laki telah pergi. Antuma zahabtuma, kalian berdua laki-laki telah pergi. Antum zahabtum, kalian laki-laki banyak, tiga orang lebih telah pergi. Anti nah sekarang, anti. Anti yakni kamu satu orang perempuan telah pergi, anti zahabti. Antuma zahabtuma. Nah, di sini ada kesamaan antara uh, fiil yang di atasnya. Tetapi yang dimaksud yang yang terkandung di dalamnya orangnya berbe berbeda. Kalau di atas itu laki-laki, yang antuma di bawah di sini adalah menunjukkan perempu perempuan. Kalian berdua perempuan telah pergi ya. Jadi hati-hati ya. artinya kemana gitu ya. Bisa dua arti di situ. Antunna zahabtunna. Kalian tiga orang perempuan lebih telah pergi. Ana zahabtu, saya laki-laki atau perempuan telah pergi. Nahnu zahabna. anak ya, ana zahabtu, nahnu zahabna. Kami laki-laki atau perempuan banyak, dua orang ke atas telah pergi. Nah, ini kalau misalkan fiil uh, bersama domir. Ya, bersama kata-kata ganti. Bisa dipahami ya? Insya Allah ya. Sekarang kita masuk tamrin. Latihan ya, latihan di sini adalah awalnya nomor satu tasrif ya. tasrif secara lengkap ya secara lengkap kemudian nanti yang kedua dan seterusnya yang ketiga juga coba antum dari sebelah kanan e, eh, sorif ya ini tasrif rubahlah di tasrif secara lengkap huwa jalasa seperti di atas ha, gimana huwa jalasa huma jalasa hum jala, jalasu Hiya ya. Hmm. Hiya jalasat hmm. huma jalasata hunna jalasna hmm. anta jalas anta jalasata hmm. antuma kalau anta bukan jalasata itu anta anta jalasta nah itu antuma jalastuma hmm. antum jalastum hmm. anti jalasti eh ya. antum jalasti anti eh anti jalasti hmm. antuma jalastuma antuna jalastunna hmm. anna jalastu hmm. nahnu jalasna ya betul fi'il jalasa ketika ditasrif seperti tadi ya huwa jalasa huma jalasa hum jalasu ya kita baca sama-sama ya untuk sebagai apa namanya sekaligus untuk apa namanya menyemangati. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu. Ya. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu. Mm -hmm. Hiya jalasat, hiya, huma jalasata, hunna jalasna. Hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna. Anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum. Anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum. Ya. Anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna. Anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna. Ya. Ana jalastu, nahnu jalasna. Nah, ini tinggal dikiaskan dengan fiil yang di atas ya gitu ya. Tapi jalasa ini kira-kira bab yang berapa? Kalau dari wazan ini dari apa namanya tasriful usul minas sulasil mujarrad kira-kira bab yang keberapa? Jalasa ya lisu berarti eh, yang ke satu. Iya. Itu kalau eh, dirunut dari eh, apa namanya kelompok yang mana itu dia masuk di bab yang ke satu. Di bab yang keberapa? Bab yang ke satu karena jalasa ya lisu. Hmm. Tetapi fi'il mudorenya nanti, belum kita tasrif. Sekarang masuk ke huwa roja'a antum Huwa roja'a ini juga sama di bab yang ke-1. Roja'a yar yarji'u. Iya, ini bab yang ke-1. Silakan ditasrif huwa roja'a. Huwa roja'a Huma roja'a, mm -hmm. roja'u, iya, iya roja'at, mm -hmm. huma roja'ata, mm -hmm rojakna hmm. anta rojakta antuma rojaktuma antum rojaktum hmm. anti rojakti antuma rojaktuna antunna rojaktuna hmm. anna rojaktu nahnu rojakna iya betul uh, huwa ah. dia telah kembali ya kalau tadi huwa jalasa dia telah duduk ya kita baca sama-sama ya huwa roja'a huma roja'a hum roja'u Ya. Ya. Hiya roja'at, hiya hiya roja'at, huma roja'ata, hunna roja'na. Hiya roja'at, huma roja'ata, hunna roja'na. Anta roja'ta, antuma roja'tuma, antum roja'atum. Anta roja'ta, antuma roja'tuma, antum roja'tum anti roja'ati antuma rojaatuma antunna rojaatunna anti rojaati antuma rojaatuma antunna rojaatunna ya. ana rojaatu nahnu rojaana ana rojaatu nahnu rojaana iya bagus nah, dia telah kembali ya e, kemudian yang terakhir di sini soal nomor satu huwa kataba Huwa kataba, adapun kataba termasuk bab yang kedua, kataba yak tubuh. masuk pada wazan yang kedua, bab yang kedua. Kataba yak tubuh. Nah, di sini huwa kataba tasrif silahkan. untuk Huwa kataba, huma katabu. Ulangi kalau kalau huwa jangan panjang. <laughs> iya. Huwa. Huwa kataba. Nah. Huma kataba, hum katabu. Nah. Iya katabat, huma hmm. katabata, Hunna katabna, hmm. Anta katabta, Antuma katabtuma, Antum <clears throat> katabtum, ya. Anti katabti, Antuma katabtuma, hmm. Antuna katabtunna, Iya Anna katabtu, Nahnu katabna. Asan bagus ya. Uh, terakhir kita baca sama-sama. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Ya huma Iya. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anta katabta, antuma katabtuma, Ya. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Ya. Ana katabtu, nahnu katabna. Ana katabtu, nahnu katabna. Bagus sekali. Nah ini kita mentasrif dari uh, fi'il madi. Jadi mudah tinggal dilihat saja. Ini kalau misalnya e, dari satu bab ya, dari satu bab. Ya, seperti tadi misalnya jalasa. Ya, jadi e, apa namanya? Kebetulan wajahnya faala semua, jalasa, kemudian e, apa tadi tuh? Roja'a sama kataba. Kali-kali mungkin ada yang bunyinya fa'ila. Seperti apa misalnya? Ya banyak seperti contohnya kemarin itu apa namanya tuh dalam ya gitu alima misalnya bab yang ke satu itu ya eh, satu yang ketiga maksudnya yang keempat yang keempat ya seperti hamida ya sami'a ya alima amila itu itu juga sama hanya perbedaannya di ain fiil saja gitu hanya perbedaannya di ain fiil adapun yang belakangnya di lam fiilnya sama dengan yang ini misalnya kan, kalau misalnya uh, sami'a misalnya ya huwa sami'a gitu ya huma sami'a gitu hum sami'u ya Jangan bingung gitu ya. Maksudnya ketika fi'il madi itu e, perbedaannya hanya di ain fi'il. Bisa ada ada fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Adapun belakangnya sama gitu. Lam fi'ilnya fathah semua kan? Lam fi'ilnya fathah semua. Huwa sami'a gitu ya. Huma sami'a, hum sami'u. Kemudian hiya sami'at, huma sami'ata, hunna sami'na. Anta sami'ta, antuma sami'tuma. Eh, anta samita, antuma samituma, antum samitum, anti samiti, antu antuma samituma, antunna samitunna, eh, ana samitu, nahnu sami'na. Nah gitu. Jadi kadang-kadang tempo-tempo fiilnya itu e, wazannya faila. Juga kadang-kadang e, fiilnya ganti ya dengan wazan faula. Contohnya apa misalnya? Nah, di sini contohnya kemarin tuh nah, karuma ya. E, kemudian saluha ba'uda ya gitu ya karuma huwa karuma hum huma karuma hum karu karumu hiya karumat <clears throat> huma karumata hunna karumna anta karumta antuma karumtuma antum karumtum anti karumti antuma karumtuma antunna karumtunna anak karumtu nahnu karumna nah gitu jadi ini uh, sebagai wakil saja fiilnya diambil dari bab yang ke satu, dua dan tiga. Tapi kita tamrin yang kedua. <clears throat> di sini menebak. Tidak secara lengkap tetapi loncat-loncat. Nah, gitu ya. Jadi ngambil uh, di sini kalau soalnya soalnya huwa koroa yang ditanya ada enam, Tidak secara lengkap tapi enam. Coba antum ahi uh, biar bagi rata semua aja ya. Masing-masing satu satu satu domir satu orang. Soalnya huwa qara'a Ya, soalnya adalah huwa qara'a. Kalau huwa qara'a itu ada di mana? Di atas. Dan kalau di posisi 1 sampai 14 itu adalah yang di atas huwa qara'a itu kan. Asal muasalnya dari atas huwa qara'a. Bagaimana kalau domirnya anta? Nah, gitu. Loncat dari huwa qara'a e, langsung loncat ke poin yang ke berapa tuh? ke Nah, urutan ke ketujuh. Nah, ini apa namanya? Eh maksudnya kita langsung bisa me membayangkan gitu ya. Mentasrif itu semuanya <laughs> iya kira-kira yang ke tujuhnya itu seperti apa. Hmm. Iya. Nah, kemarin sudah anak kasih tahu ketika mentasrif yang seperti ini patokannya di domir mana? Domir hunna. Nah, nah jadi kita membayangkan ketika huwa koro itu huwa koroa huma koroa hum qara'u, hiya qara'at, huma qara'ata, hunna. Nah, dari situ tuh ketika domir hunna ketemu, nanti yang domir anta sampai nahnu itu akan sama semua. Nah, nah kalau huwa koroa, antanya gimana? <laughs> eh, kenapa? Ya gitu, korota itu bisa ketemu ya. Kalau masalah kemarin Anda udah tulis tuh, yang koroa itu tasrif huwa koroa, huma koroa, hum korou. Ya, dan koro koroa huwa koroa ketika domirnya anta betul. Hu anta koro korota anta korota. Ini tulisannya anta. Nah. Koro. Kenapa? Oh, <laughs> ada ada ininya, ada sudah tulis-tulis gitu ya. Nah ini, huwa anta korota tuh begini tulisannya, anta korota. Oh, jelas. Menjebak. Hah? Oh <laughs> iya Iya. Mungkin fotokopinya sebelumnya sudah dikasih jawaban itu. Kalau yang belinya asli enggak ada masih bersih. <laughs> Iya, jadi kalau anta korota. <laughs> Iya. Oh gitu ya. Bagus ya anta korota. Antum kalau anak gimana? Kalau ana? Iya, ana korok Korok tuh bagus. Anak korok tuh. Nah ini. Ya gitu. Kalau antum bapak hum. Kalau hum gimana pak? Bunyinya hum. Iya. Hum koru gitu ya. Hum. Ya. Koru. Nah, gitu. Hum korau gitu ya. Mereka telah membaca. Hum korau. Kalau hunna. Nah, bila hunna qara'na. Qara'na. Ya, eh, Hunna qara'na gitu ya, pendek nunnya. Kalau antunna Abdullahi antunna Iya, antunna korok eh, tunna. Kalau Antum. Koroktum ya. Antum koroktum. Sudah. Sama dengan kayak korok sunnah. Hanya di sini mim. Jadinya mim. Koroktum. Itu kalau fiilnya koroa. Koro di sini adalah bab yang keberapa? Koroa ya krou. Bab yang kedua. Ini dari wazan e, fa'ala yaf'ulu. Koroa ya krou. Wazan yang kedua. Fa'ala yaf'ulu. <clears throat> Kemudian yang ke Oh iya masih ada. Oh iya, berarti bukan enam ini sembilan. <laughs> Kalau iya gimana? iya koroat. Iya koroat. Kalau nahnu, nah di situ tuh nahnu masih ada itu di atas. Di oh lembaran, iya. baru. yang baru. Nah berarti di oh itu tuh tuh. Hmm, iya. Nahnu. Ini nahnu. Nahnu. Nah, nahnu jadi bunyinya Nah. nunya panjang ya. Hmm, hmm berbeda dengan hunna kalau hunna pendek nunnya, hati-hati di situ. Ya kalau bacanya salah bisa larinya antara dua gitu, bisa <laughs> nahnu, bisa nah, hunna iya. Kalau salah baca madnya, jadi kalau hunna itu jangan di mad aja udah. Kalau nahnu baru. Kalau hunna jangan, jangan dipanjangkan ya gitu. Nahnu korona huma antum. Koroka atau qira'ata. Ah, masya Allah ya. Jadi kalau ditanya huma di sini rumahnya nggak jelas apakah beda kalau pertanyaannya bahasa Indonesia ya. Kalau L atau P, nah baru bisa dijawab. Tapi kalau kayak gini, ima koroa atau ima koroata, karena kandungan domirnya itu yang uh, ada dua dua ada dua jenis, bisa muanas, bisa muzakar. Begitu juga kalau antuma, jawabnya dua langsung ya. Bisa korok tuma atau korok tuma lagi gitu. <laughs> Maksudnya eh, kalau antuma bunyinya sama, ya sama. Baik laki-laki mau perempuan bunyinya sama. Korok tuma, korok tuma juga. Tapi kalau yang huma ini bunyinya beda. Bunyinya berbeda. Baik. <clears throat> Sekarang eh, soal nomor tiga. Nah sekarang kebalikannya. Kalau tadi eh, menebak menyebutkan fiilnya sekarang menyebutkan domirnya, ah, gitu ya. Soalnya adalah huwa roja dia telah kembali. Nah, bagaimana kalau fiilnya roja'u maka domirnya apa? Antum? Hum, ya. Berarti di sini domirnya hum, hum roja'u. Kalau di sini fiilnya roja'tu ya ini ya. Oh roja'at ini, roja'at. Karena ainnya tidak sukun. Iya, ini yang sukun taknya di sini. Taknya yang sukun, roja'at. Nah, berarti domirnya apa? Nah, kalau roja'at. Kata gantinya apa yang tepat? Hmm -mm. Rojaat, iya Ya Iya. betul. Iya. Dan fiil yang berbunyi roja tidak ada tidak ada ada tidak ada dua, cuma satu yaitu yang domir hia. Nah, jadi kalau yang fiil madinya itu e, bunyinya ada tak taknis seperti ini, tak yang bersukun, yang sakinah, yang suka seperti ini, maka domirnya hanya ada satu yaitu hiya. Nah, hiya rojaat. Rojaata berarti apa domirnya? Huma bagus ya. Huma roja'ata. Kalau fiilnya roja'atum Bapak, apa fi e, domirnya? Roja'atum. Antum ya. Jadi antum roja'tum betul. Kalau roja'ati anti ya. Kalau roja'tu eh roja'at lagi nih ya. Mungkin mungkin yang di atas itu roja'tu mungkin ya. Hmm, hmm. Soalnya taknya itu domasi ya. Uh -uh. Ini yang ini ini malah ainnya domah, tanya tak sukun jadi si bingung. <laughs> iya. Iya, itu eh, maksudnya adalah rojaat itu ya. Kalau yang di atas tadi harusnya rojaat tuh itu mungkin. Hmm. Ya nggak apa-apa lah. Rojaat tadi apa berarti? Iya, berarti kalau yang rojaat tuh di atas apa tuh kira-kira? Yang di atas kalau misalnya tuh itu domirnya apa berarti? Ya, soalnya ini dua fiil ini ana ya sama jadi uh, antum terbebani dengan jawaban yang di atas. <laughs> jadi ana ya. <laughs> ana rojatu kalau di sini hiya roja'at. Nah, kalau roja'a apa domirnya? Huma lagi, asanta. Terakhir kalau roja'atunna domirnya apa? Antunna. Baik. <clears throat> ya. Uh, Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Telah selesai kita pembahasan uh, tentang tasriful fi'il madi ma'adhamair. Ya. Perubahan kata kerja yang lampau bersama domir, bersama domir-domir. Ya. Dan uh, perlu diketahui juga bahwa domir-domir ini terpisah namanya. Ya, karena tidak bersambung dengan fi'il kan? Tidak bersambung dengan fi'il, dia terpisah. Ya, ma'domair al-munfasilah kalau itunya. Jadi dengan domir-domir yang terpisah. Sekarang kita akan masuk pada uh, intinya ada di sebelah kirinya itu, yakni tasriful fi'il madi al-muttasil bidomiri nasbin, ya. Jadi uh, sudah masuk pada pembahasan yang uh, lebih tinggi lagi, yakni ketika kata kerja itu bersambung dengan domir domir yang bersambung kata e, kata kerja yang bersambung dengan domir. Kalau tadi munfasil tadi itu, ya tasrif fi'il madi ma'ad domair yang munfasilah terpisah domirnya itu tidak bersambung domirnya itu misah ya seperti tadi huwa zahaba huma zahabu huma zahaba hum zahabu domirnya itu terpisah nah ada kadang kala terjadi domirnya itu bersambung kapan manakala dia dalam keadaan objek dalam keadaan maf'ul bih. Ya, dalam keadaan dia itu e, bukan di depan tapi di belakang fiil. Terjadi kalau misalkan domir itu bersambung dengan kata kerja, maka domirnya ini letaknya di mana? Di belakang. Ya, contohnya di sini. E, makanya sebelumnya e, perlu di, e, disampaikan ya fasalnya ini qala al muallif berkata al muallif perlu dihafali dan perlu dipahami ada namanya domir nasab mutasil ya jadi domir itu kalau kita runut sejak awal dari awal itu yang namanya domir itu ada yang e, munfasil ada yang mut mutasil di halaman satu itu ya <clears throat> di halaman satu itu ada <clears throat> domir terbagi menjadi dua ada yang munfasil ada yang mut mutasil ada yang terpisah ada juga yang ber, bersambung ya Nah, di sini contoh-contohnya adalah bersambung dengan kata benda, daftaruhu. Ya, bukunya, daftaruka, bukunya engkau. Daftari, buku saya. Baituhu, rumahnya. Rumahnya dia. Baituka, rumahnya kamu. Baiti, rumah saya. kita buhu kitabnya dia. Ya, kita buka kitabnya dia, eh, kitabnya engkau, kitabnya kamu, kitabi, kitabnya saya. Nah, ini e, baru di, dijelaskan bersambung dengan kata kata benda. Ya. Bersambung dengan kata benda. Nah sekarang pada e, halaman ini akan disampaikan bahwasanya domir yang mutasil itu juga bisa bersambung dengan kata benda, bisa bersambung dengan kata kata e, kata kerja maksudnya, bisa bersambung dengan kata kerja, ya. Dan e, domir yang mutasil itu sama ada 14, ya sama jadi dari mulai huwa, huma, hum, hia, huma, hunna sampai anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ananah itu ketika dimutasilkan, ketika disambung itu juga e, punya semua atau e, terjadi juga ya, memungkinkan juga gitu ya. Maka di sini perlu anak tulis e, perubahan-perubahannya ya, perubahan-perubahannya. Kalau domir itu ketika mutasil perubahannya menjadi e, berbeda. Ya. Kita runut dari awal, domir huwa ya. ketika munfasil bunyinya seperti ini. Ini yang namanya munfasil. Ya. Yang munfasil itu yang terpisah gitu ya. Coba kita ingat lagi atau kita baca lagi huwa sama hu huma terus hum terus iya iya lalu huma lagi lalu hunna nah, ya tiga tiga lalu anta. Lalu an antuma. Lalu an antum. Lalu an anti. Anti. Lalu an antuma. Lalu an antunna. Ana, aduh jadinya kecil nih. Nah lu Kebesaran <laughs> nulisnya. Nah, nggak apa-apa lah. <laughs> nah, sekarang perlu diingat ketika menfasil seperti ini. Ini dihapus saja ya. Eh, password wifi. Oh, apa nanti ditulis lagi. Ketika mutasil berubah. Berubah bunyinya. Dari huwa bunyinya jadi apa? Iya, bisa jadi hu atau bisa menjadi hi. Tergantung bunyi awalnya gitu. Jadi ada kemungkinan hu atau hi. Ya, tetapi di sini Eh, cuma satu macam ya tapi anak kasih tahu kadang-kadang bunyinya hu bisa berbunyi hi tapi tidak jauh-jauh dari hu dari ini dari uh, eh, hak gitu ya dari huruf hak kalau huma ketika dia mutasil artinya kalau mutasil itu berarti sebelumnya sebelumnya ada bersambung gitu ya bisa bersambung bisa jadi gini gitu atau bisa gini ya itu ditulisnya dengan kayak angka 5 kalau dia tidak bersambung. Tapi tapi kadang tapi seringnya bersambung, seringnya ber, bersambung seperti itu. Kalau nulisnya seperti ini, Bu, gini. Ini kalau nggak bisa bersambung misalnya eh, apa namanya? Misalnya dengan nasoro gitu ya, nasoro. Nasorohu ini nggak bisa bersambung, maka haknya tulisannya seperti ini. Kalau dengan hak nggak bisa disambung. Ya. Cuman kebanyakan bisa disambung, bisa bersambung ya seperti ini nah, ini berarti ada ada huruf ada huruf sebelumnya kalau huma maka perubahannya jadi apa Uh Bisa huma, bisa hima. Ya, hima. Bisa huma atau hima. Perubahannya itu. Ini juga kalau bersambung ya. Kalau bersambung dengan huruf sebelumnya. Bunyinya bisa huma, bisa hima. Kalau hum, eh gini ya. Nah ini bisa hum, bisa him. Nah itu. Kalau hum bisa hum, bisa him. Kalau hia, nah, bisa gini. Ada nggak ada lagi? Kalau hia hanya h saja, h gitu ya. Atau di sini kalau dia tidak bisa bersambung begini tulisannya ya kalau tidak bisa bersambung kalau ini bisa bersambung bunyinya hak nggak ada nggak ada hi nggak ada hak saja sudah hanya satu macam hak. panjang sih dibacanya dengan panjang hak gitu kalau huma sama dengan di atas ya huma atau hima nah ini huma atau hima kalau hunna bisa hunna atau hinna. Bunyinya ya, ketika mutasi itu bunyinya bisa kemungkinan hunna atau hinna. Nah, gitu. Kalau anta bunyinya cuma satu, kak saja. Ya, ini kalau bersambung, kalau nggak bisa bersambung begini. Kadang bisa bersambung, kadang bisa, kadang tidak bisa bersambung. Kalau antuma bisa uh, hanya kuma saja, bukan bukan kima, kuma saja. Ya. Ketika bersambung kafnya seperti ini kan, ketika bersambung dia kafnya seperti ini, nah gitu. Jadi uh, bunyinya cuma satu, kuma saja, kuma. Kalau antum ya juga sama hanya kum saja kum jadi kita lihat ketika domirnya anta tidak ada perubahan kak kak kuma kuma kum sama kum tidak bisa tidak seperti di atas bisa hu bisa hi bisa huma bisa hima bisa hum bisa him ya bisa huma bisa uh, hima di sini ya ah, bisa huma bisa hima yang ini bisa hunna bisa hina tapi kalau domirnya mukhotob ya ketika anta satu kak antuma kuma antum kum anti juga satu apa itu ki ya ki nah ini tidak boleh terbalik kalau ka untuk muannas eh, untuk muzakar kalau ka punyanya muzakar kalau ki punyanya muannas nah. kalau antuma sama dengan di atas yaitu apa nah. ya ini kuma saja untuk saya mengecil ya mudah-mudahan antum bisa ini nah, tidak salah nulis kuma atau kumanya begini sama kuma kuma juga dengan yang muzakar Kalau antunna apa jadinya? Kunna. Ah, kunna. Atau begini tulisannya. Kalau tidak bisa disambung gitu ya. Ah, kunna. Ah, kalau ana kalau ana di sini bunyinya gimana? Nah, di situ apa di situ? Eh, ni gitu ya. Itu pada fiil ya, pada fiil. Kalau ana jadinya ni. Gini. Ni atau kalau tidak bisa bersambung ni gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau fiil jadinya gini. Kalau pada fi, pada kalau pada kata benda tidak seperti ini. Kalau kata benda cuman ya saja, ya sukun. Gitu. Kalau pada kata benda ini ya, khusus. Di sini menjadi ni itu khusus pada fiil. Ya, kalau kata benda tidak ada ninya. Kalau kata benda tidak ada nunnya. E, hanya ya, ya sukun. Kalau kata kata ini pada kata benda, pada kata benda khusus ya. Pada isim. Nanti kalau pada fi'il di sini adalah ada nunnya. Ni atau ninya seperti ini. Kalau nahnu ya adalah nah gitu ya. Nah, ini bersambung atau nanya langsung gitu. Nah, juga satu hanya nah gitu. Ini harus hafal ini harus apal e, eh, sebagai apa namanya pembukaan perubahan dari munfasil yang terpisah jadi mutasil itu harus hafal seperti ini. Kalau ini lupa nanti repot, repot ya. Makanya di sini kan langsung contoh langsung tamrin gitu ya. Nanti e, apa namanya e, apa suka masih masih masih belum paham gitu. Tapi kalau udah disampaikan ini insya Allah apa namanya bisa sebagai pembukaan dasar-dasar e, untuk e, mengetahui perubahannya. <clears throat> Dan ini pun sebenarnya perubahan ini yang darinya mutasil menjadi e, dari munfasil yang terpisah jadi mutasil ini terjadi pula pada kata benda gitu. Terjadi pula pada kata benda, perbedaannya hanya di domir ana. Nah, kalau domir ana itu bunyinya ni, tapi kalau kata benda tidak ada ninya. Itu hanya perbedaannya di situ. Ya gitu. Perbedaannya di situ. Ya. Jadi yang namanya mutasil adalah ketika dia posisinya itu di belakang, apakah di kata benda atau di ya, kata kerja. Bahkan di huruf juga. Bahkan juga di di huruf. Di awal itu kan kita sudah belajar, sudah me, membaca bersama eh, domir-domir e, yang bersambung pada halaman tiga itu domir-domir yang bersambung. Kalau dengan isim, ya ini contohnya. Kalau dengan e, huruf, ini contohnya. Ya, bahkan ada tamrinnya dulu kan ya. E, huruf yang bersambung dengan anhu, ya. E, e domir yang bersambung dengan an, anhu, anhuma, anhum, anhi, eh anhuma, anha maksudnya ya. Anhuma, anhunna kan udah itu ya dilatih. Kemudian anka, ankuma, ankum, anki, ankuma, ankunna, anni, anna nah, itu an. Ya. Ini uh, apa namanya uh, eh, domir yang bersambung pada di situ latihannya itu pada kata benda dengan baru pada dengan huruf. Ya. Nah nanti sekarang kita akan masuk pada kata kata kerja gitu. Nah sebelumnya sebelum kita masuk ke kata kerja uh, sebagai melancarkan kembali mengingatkan kembali bagaimana kalau domir-domir ini bersambung dengan kata benda. Nah misalkan kata bendanya kita pilih misal <clears throat> ya ini komis ya komisun jadi baju komisun baju ya. bajunya sih satu bajunya sih satu tapi bisa disambung ditempel dengan domir yang 14 gitu ya tadi sampai mana <clears throat> latihannya ketika rojak tuna tadi sampai siapa sampai ya ah berarti dari awal lagi <laughs> iya iya tapi biar rata semua uh, ah, komisun Bagaimana kalau disambung dengan domir huwa? Komisuhu. Ya, komisuhu antum. Berjalan semuanya. Ha. Ha. terus? Komisuhum. Iya, ya, komisuhum ya, komisuhum. Ya. Terus antum? Uh, bukan komisha. Iya, komisuha gitu ya. Nah, di sini lihat aja. Komisuha tinggal shot itu bisa bersambung dengan huruf A, bisa bersambung tidak dengan huruf A. Bisa, Nah, jadi akhirnya tulisnya gini, komisuha. Bukan seperti ini, ya. Kalau oh, ini kan tidak bersambung, ya. Tapi kalau sod itu bisa bersambung dengan huruf ha, bisa disambung. Jadi jadi jadi nulisnya uh, apa sod dengan haknya disambung. Komisuha. Terus. Betul. Terus, Pak? Jadi Uh -uh. kan komisuhu, komisuha, komisuhuma, komisuhum, komisuha komisuhuma terus nah. <laughs> ada yang kelewat ini ada yang kelewat domirnya satu ini yang hunna kan kalau yang ini tadi komisuhu komisuhuma komisuhum komisuha komisuhuma nah yang ini nah itu jadi komisuhunna komisuhunna kan gitu ya terus lanjut iya terus Ah, kelewat satu. Domir antumanya terlewat. komisuka yang ini. Komisukuma. Antum? Iya, antum lagi? Komisuki. Komisuki. Nah, masih lanjut. Masih lanjut. Uh, dari domil anti. Nah, komisuki di sini. nanti yang ini sekarang. Komisukuma. Iya, komisukuma. Terus? Komisukun. Iya, komisukuna. Terus? <laughs> Kalau ada ni ketika dia bersama dengan fiil kata kerja. Tapi kalau kata benda jangan pakai ini, tapi ini khususnya. Ya, ya, ya. Ah, ah, ah. Komisi, komisi. <laughs> Iya, jadinya komisi, ya komisi. Baju saya, ya komisi itu baju saya. <laughs> ya minta komisi kasihnya baju. <laughs> Mana komisi ini komisi baju gitu ya. Nah terakhir, komi suna, ya komi suna. Hmm. Nah itu contohnya ya. E, kalau bisa bersambung dengan e, kata benda. E, nah sekarang kalau misalkan bersambung dengan huruf ya latihan lagi, mengulang lagi. Misalnya hurufnya di sini kita pilih alaihi yang gampang lah ya. Alaihi. Nah, coba ditasrif dari alaihi. Nah, langsung gampang ya alaihi. <laughs> Artinya dengan huruf ala. Hmm, dengan huruf ala ya, kalau tadi kan fi'il isim ya, komisun. Nah, sekarang hurufnya ala. Nah, ini di atas. Gimana bunyinya? Bunyinya? nah kan, iya. Memang di Al-Quran itu ada firman Allah yang berbunyi alaihu, ada alaihu ya. Tapi tapi pada umumnya bukan bunyi seperti itu. Uh, ya ini ala bersama dengan domir uh, huwa, maka bunyinya bagaimana? Ala bersambung dengan domir huwa, maka perubahannya jadi apa? bukan Allahu kan uh, alaihi <laughs> iya alaihi yang di sini ketika yaknya tidak muncul tapi ketika disambung di sini muncul yaknya alai alaihu uh, ya gitu ya eh alaihi ya alaihi alaihi maka bukan alaihu tapi alai alaihi nah, yang keduanya kemungkinannya bisa berbunyi hu bisa berbunyi hi uh, gitu ya contohnya seperti banyak itu fihi itu ya bukan fihu uh, atau ilaihi bukan ilaihu kan gitu ya. Nah, tapi kalau min minhu bukan minhi. <laughs> Perubahan itu apakah hu atau hi itu ya kita lihat dari banyak banyak ini banyak literatur gitu ya, banyak banyak bahan lah gitu. Dan bunyi-bunyi seperti itu ya sudah menjadi berjalan. Eh, perlu kita ketahui artinya memang dari sana seperti itu bunyinya. Ketika fi ya bukan fihu tapi fihi. Ketika min ya minhu bukan minhi. Ketika an bersama dengan domir bersama dengan domir ya anhu bukan anhi. Tapi kalau ala ya ala ternyata berubah jadi bunyinya alaihi alaihi. Nah itu. Coba uh, ketika domir huma bunyinya gimana? Ah gitu. Bukan alaihuma tapi alaihima. Betul. Asanta. Lalu alaihim. Nah, banyak kan di Al-Qur'an alaihim gitu ya. Terus alaiha. Kalau ha ini tidak mungkin dibaca selain ini ya alaiha terus antum alaihima terus ah <laughs> alaihinna itu ya bunyinya jadi alaihinna bukan alaihunna nah domir anta alaika ya nggak mungkin alaiki kalau alaiki jadi muanas kan ya gitu alaiku nggak ada alaiku tidak ada adanya alaika terus alaikum terus alaikum terus yang alaiki ya terus Alaikuma, iya. Gak ada alaik, gak ada kima gak ada. Adanya kuma semua, iya. Kalau kima gak ada. <laughs> alaikuma. Alaiki, alaikuma. Harus pak? Alaikunna. Alaikunna. Lalu yang domir ana. Eh, kalau domir ana itu bukan alaina. Kalau alaina jadi kami. <laughs> alaiya. Nah, alaiya. Nah, baru ketika yang satunya nahnu alai yang ini alai alaina. Kalau yang nahnu itu yang ana alaiya ya. Di sini jadi yaknya tasdid. Yaknya itu jadi tasdid double gitu. Di sini yaknya ketika saya alaiya <clears throat> Nah ini kembali sebenarnya murajah yang lalu yang lalu. lalu Maksudnya ana e, apa namanya mengingatkan kembali ya sebelum kita masuk ke bersambung dengan fiil itu kita harus ingat juga harus ingat juga dengan bagaimana kalau bersambung dengan Eh, kata benda, kata lalu huruf gitu ya. Dan itu e, bisa berkembang ya, seperti komisuhu ya. E, komisun itu satu kan begitu ya. Kalau misalkan dua itu juga bunyinya beda nanti. Ketika dom, ketika e, banyak komisnya ya apa namanya kumson gitu ya. Banyak komis gitu, komis-komis juga berbeda lagi. Ini baru satu. Gitu. Jadi bisa apa namanya berbentuk tiga ya tiga dikali empat belas jadi sekitar menjadi empat empat puluh dua puluh dua perubahan kalau misalkan e, mufrad mustana jamak kan gitu ya disambung dengan domir ya nah baik mungkin itu dulu ya nanti sholoh e, eh, karena ini sebagai ini apa namanya mengingatkan kembali bahwasanya perlu diketahui perlu diingat bahwasanya domir yang mutasil itu ada tiga kemungkinan per, eh, persa, apa namanya bersambungnya yakni bisa bersambung dengan kata kata benda bisa bersambung dengan huruf dan sangat mungkin sekali bersambung dengan uh, fiil nah, gitu ya adapun yang domain munfasil tadi ya domain fasil itu adalah terpisah mudah karena dia tidak bersambung dengan kata uh, apa namanya uh, kata kerja gitu gitu ya tidak bersambung dengan kata kerja ya uh, <clears throat> tetapi dia apa namanya terpisah gitu. Yang tadi kita baca tasriful fi'il madi ma'domair. Adapun yang nanti kita akan masuk adalah ketika tasrif fi'il madi ya perubahan kata kerja yang lampau ya yang mutasil yang bersambung dengan domir nasab. Kalau misalkan e, bersambung dengan kata benda, maka keadaannya adalah apa? Idofah gitu. Keadaannya dia mudaf wa mudafun ilaih. Seperti tadi, komisuhu e, bajunya gitu ya. Komisun itu mudafun, hunya mudafun ilaih. Jadi kata majemuk bentuknya. Kalau bersambung dengan huruf, apa jadinya? Isim majrur. Nah, hurufnya adalah huruf jar. Kemudian ininya e, isim jar, isim yang dimajurkan. Maka hukumnya jadi isim majrur. Itu salah satu jenis Ya. Sedangkan huruf itu tidak hanya huruf jar saja, ada huruf yang menasobkan, gitu, ada huruf yang mengejarkan mengejarkan gitu ya. Gitu. Ada huruf yang menjazamkan. Ada huruf yang menjazamkan. Nah, kalau yang di sini e, seperti kalau bersambung dengan e, misalkan tadi ala gitu ya. Ala ini adalah huruf jar gitu. Kalau bersambung dengan domir, maka domirnya itu hukumnya jadi isim majrur. Ya berbeda dengan kata benda. Kalau kata benda idofah. Kalau bersama dengan huruf contohnya huruf ala di sini huruf jar maka domirnya hukumnya jadi isim majrur semua isim yang dijarkan nah, tetapi kalau bersama dengan kata kerja maka domir ini kedudukannya sebagai apa maf'ul bih nah, maf'ul bih dan dia namanya nasob yakni dinasobkan makanya di sini disebutkan tasrif fi'il madi al muttasil bidomiri nasbin gitu perubahan kata kerja yang lampau yang bersambung dengan domir yang dinasobkan. Karena kalau setelah letaknya setelah fiil itu tidak tidak tidak tidak apa namanya tidak ada kemungkinan lain kecuali pasti dalam keadaan nasob, dalam keadaan maf'ul, objek gitu. Nah, dalam keadaan pasti dalam keadaan objek, tidak mungkin keadaan yang lainnya. Nah, maka ini membantah sebenarnya uh, ucapannya apa namanya uh, pemikirannya eh, apa tuh namanya yang men meniadakan sifat eh, dari eh, aliran Jahmiyah ketika membantah firman Allah Taala wakallamahu rabbuhu itu wakallamahu rabbuhu e, Musa takliman itu kan ya jadi mereka membantah bukan bacanya seperti itu tapi wakallamallaha gitu Musa takliman mereka apa namanya me, membelintir ayat e, bahwasanya yang mengajak bicara itu bukan Allah tapi Musa gitu. Akhirnya Allahnya dibaca dengan mansub. Tetapi mereka tidak bisa membantah ketika firman Allah yang lainnya wakallamahu rabbuhu kan gitu ya. Nah, domir setelah fi'il wakallamahu di situ tidak mungkin dia kedudukannya sebagai fa'il, pasti sebagai e, maf'ul bih. Nah, gitu. Jadi ketika seorang itu faham bahasa, akan dia tidak akan mudah terkecoh kan gitu ya. Jadi e, kalau misalkan domirnya itu berada setelah fiil maka dia kedudukannya sebagai maf'ul atau nasab. Nah, kita akan bahas nanti insyaallah pada pertemuan mendatang. Kita akan masuk nanti setelah e, apa namanya pendahuluan e, domir nasab mutasil ini perubahannya juga. Nanti kita akan masuk yang sebelah kiri. Tasrif fi'il madi al-muttasil bidomiri nasbin. Dan juga perlu diketahui bahwasanya fi'il madi di sini maklum masih maklum di sini. Pelakunya masih diketahui gitu ya. Pelakunya masih diketahui. Hmm. Jadi ini iya e, failnya diketahui, pelakunya itu diketahui. Baik. Naktafi bihadzal qadar insyaallah sanwasil fi fil liqa'il qadim. Kita cukupkan pertemuan ini pada saat sekarang dengan e, batas sampai sini ya. Dan kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah pada waktu yang sama insyaallah. Eh, wa ala Muhammadin wa ala alihi Wa eh, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.